Surah Al-Kahfi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Qur'an kepada Muhammad hambanya dan dia tidak menjadikannya bengkok قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا sebagai bimbingan yang lurus untuk memberikan peringatan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Dan begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah buruk kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan suatu kebohongan belaka. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا Maka barangkali engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu. Karena bersedih hati setelah mereka berpaling. sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ahsanu amala. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka, siapakah di antara mereka yang paling baik amalnya. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا Dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang ada di atas bumi, menjadi tanah yang tandus lagi kering. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rokim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan? إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Ingatlah, ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا Kemudian kami bangunkan mereka, agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal dalam gua itu. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri. Lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak menyeru Tuhan yang lain selain dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Haulai min dunihi alihah. لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا Mereka kaum kami telah menjadikan tuhan-tuhan lain untuk disembah selain Allah. Mengapa mereka tidak menyampaikan alasan yang jelas tentang kepercayaan mereka itu? Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah? وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا Dan engkau akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan apabila matahari itu terbenam, matahari itu menjauhi mereka ke sebelah kiri. Sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dia telah mendapat petunjuk. Dan barang siapa disesatkan oleh Allah, maka engkau tidak akan mendapat seorang penolong pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا Dan engkau mengira penghuni gua itu tidak tidur, padahal mereka tidur, dan kami bolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling melarikan diri dari mereka, dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, Sudah berapa lamakah kamu berada di sini? Mereka menjawab, Kita berada di sini sehari atau setengah hari. Berkata yang lain lagi, Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini dan hendaklah dia melihat manakah makanan yang paling baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا Sesungguhnya mereka jika dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempari kamu dengan batu. atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا Dan demikianlah kami perlihatkan manusia kepada mereka agar mereka tahu bahwa janji Allah itu benar dan bahwa kedatangan hari kiamat itu tidak ada keraguan padanya. Ketika mereka berselisih tentang urusan mereka, maka mereka berkata, Dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka. Orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, kami pasti akan mendirikan sebuah rumah ibadah di atasnya. ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا Nanti akan ada orang yang mengatakan, jumlah mereka tiga orang, yang keempat adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan, jumlah mereka lima orang, dan yang keenam adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap yang gaib. Dan yang lain lagi mengatakan, Jumlah mereka tujuh orang, dan yang kedelapan adalah anjingnya. Katakanlah Muhammad, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui bilangan mereka, kecuali sedikit. Karena itu, janganlah engkau Muhammad berbantah tentang hal mereka, kecuali perbantahan lahir saja. Dan janganlah engkau menanyakan tentang penghuni gua itu, kepada siapapun. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا Dan janganlah sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, Aku pasti akan melakukan hal itu besok pagi. إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا kecuali dengan mengatakan, Insya Allah, jika Allah menghendaki, dan ingatlah kepada Tuhanmu apabila engkau lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan petunjuk kepadaku, agar aku lebih dekat kebenarannya daripada ini. Dan para penghuni gua itu tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Abisir bihi wa asmi' ma lahum دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا Katakanlah Muhammad, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di gua. Miliknya semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain dia. Dan dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا Dan bacakanlah Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran kitab Tuhanmu. Tidak ada seorang pun yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya. Dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain kepadanya. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja dengan mengharap keridoan Tuhannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginan hawa nafsunya, dan keadaannya sudah melampaui batas. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barang siapa hendak beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa hendak kafir, maka silahkan dia menjadi kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang-orang yang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan, mereka akan diberi air minum, seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah mereka. Itulah minuman yang paling buruk, dan tempat istirahat yang paling jelek. Innal ladhina amanu wa amilu salihati inna Sungguh, mereka orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala bagi orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا Mereka itulah yang memperoleh surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam surga itu, mereka diberi perhiasan gelang emas, dan mereka mengenakan pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal, sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah.